Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad karya Al-Syekh Al-'Allamah syarahnya ini ya. Shalal Fauzan habibullah taala adapun matanya Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Muwaffaquddin rahmatullahi alaihi Sekarang kita akan masuki halaman 51, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrar wal imrar. Semuanya para salaf muttafiqun, mereka sepakat al-iqrar untuk menetapkan wal imrar. Imrar itu memperlakukan. Memperlakukan sebagaimana datangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Ya kan? Atas itu bagian atas, 51 bagian atas itu, matanya itu Nah barakallahu fikum kulluhum muttafiquna al iqrar wal imrar. Mereka semuanya para salaf ahlu sunnah wal jamaah sepakat untuk ikrar. Apa ikrar? Menetapkan. Menetapkan asma wa sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal imrar, memperlakukan memperlakukan sebagaimana datangnya tidak membagaimanakan, tidak mengkaifiyahkan, tidak mentahrif, tidak mentaatil, tidak mentamsil itu maksudnya. Amiruha kama za'at bila kaif. Paham ya? Perlakukanlah sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan. Faham itu maksudnya? Nah, halaman 51 itu bagian atas ya. Ewa na'am. Kita lihat syarahnya bawahnya itu. Kala as-syeikh salal Fauzan Habibullah taala wa ra'ah kata beliau, "Alal ikrari wal imrar." al ikror biha, maksudnya sepakat untuk apa? Menetapkan, menetapkan asma wa sifat Wa imrari na'am wa imraruha dan memperlakukan dalil dalil asma sifat kama ja'at sebagaimana datangnya. Ingat-ingat, imrar itu memperlakukan, memperjalankan sama, memperjalankan, memperlakukan sebagaimana datangnya min ghairi ta'arrudin tanpa adanya kritikan atau tanpa adanya penentangan li ta'wiliha untuk mengubahnya wa tahrifiha sama mengubahnya dari dohir lafadznya, makna yang diubah. Nah, mengubah makna dari dohir lafadznya. Wa innamai yumirrunaha kama zat akan tetapi yumirrunaha memperlakukan memperjalankan sebagaimana zat sebagaimana datangnya. Ala al-Fatihah berdasarkan lafaz-lafaznya wa ma'aniha sesuai dengan makna-maknanya enggak diubah sama sekali tangan ya tangan turun ya turun seperti itu wala ya'tariduna 'alaiha dan tidak mengkritik tidak memprotes Paham ya? Tidak menentang apa yang ada di pada lafaz-lafaz dan makna-makna tersebut. Hadhihi tariqatus salaf. Inilah metode prinsip jalannya para para salaf. Wa man sara ala nahjihim dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip mereka minal khalaf dari kalangan orang-orang belakangan min a'immatil huda dari kalangan para na'am barakallahu fikum para imam al-huda yang mereka menyeru kepada petunjuk yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat atas lagi Qala al-mu'alifu asbahullah wal isbatu lima warada min al sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arudin ta'wilih. Dan juga apa? Mereka semuanya sepakat eh, sambungan dari sebelumnya ya. Mereka semuanya sepakat untuk apa? Isbat menetapkan lima terhadap apa yang telah datang berupa sifat-sifat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya min ghairi ta'arudin ta'wilih tanpa memberanikan diri untuk mentakwilnya. Paham ya? Memberanikan diri lancang maksudnya, lancang memberikan kritikan, memberani, memberanikan diri untuk mentakwilnya, mengubah maknanya. qad umirna biktifai asarihim wal ihtidak bimanarihim. Sampai situ, dibalik lagi, dikit lagi itu nomor 50. qad umirna biktifai asarihim. Dan sungguh kita diperintahkan untuk mengikuti, iktifa itu mengikuti. Dan sungguh kita diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka, wal ihtidak bimanarihim dan diperintahkan untuk apa? Mengambil petunjuk dengan apa? Dengan tanda-tanda mereka atau dengan jalan-jalan mereka karena manar itu artinya adalah alamat, tanda-tanda. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk dengan apa? Nah, barakallahu fikum dengan jalan-jalan mereka. Naam. Kita lihat catatan kaki nomor 50, halaman 51 bagian bawah itu. Qala al muallifu asbahullah al-iktifa'u li atharihim bid-din. Maksudnya adalah mengikuti jejak-jejak mereka dalam masalah agama ini. Allah Taala Allah Taala berfirman, was al awwalun al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa Dan orang-orang yang lebih dahulu atau orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mereka mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah taala meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin yang apa yang datang setelahku. Hada amrun bittifai atharihim. Ini adalah perintah untuk mengikuti apa? jejak-jejak mereka. Ingat-ingat kalamnya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih ketika beliau menyatakan Fa ahlu sunnati wal jamaah hum ahlu qurun al-mufaddalah kata beliau. Di dalam kitab Hasyiah Al-Fatwa Al-Hamamiyah, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin mengatakan, ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlu qurun al-mufaddalah. Adalah orang-orang yang berada di generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? Generasi siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apa kata beliau? Faman iktafa asarohum wa ala manhajhim fa innahu salafi kata beliau. Maka barang siapa yang meniti jejak-jejak mereka dan berjalan di atas prinsip dan jalan mereka fa innahu salafi, maka dia dikatakan salafi. Wa man khalafahum fi dzalik fa huwa minal khalaf. Dan barang siapa yang menyelisih dari jalan tersebut, maka dia termasuk orang belakangan, bukan orang salafi walaupun dia mengaku-ngaku karena berseberangan menyelisih daripada jalannya para salaf tadi itu. Kalam yang sangat bagus sekali Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih dalam kitab apa tadi? Hasyiah Al-Fatwa Hamawiyah. Naam. Ikhwan fi din azza jazakumullah kita lanjutkan lagi baliknya. Wasair ala manarihim dan berjalan di atas menara-menara mereka. Apa menara di sini maksudnya? Wal manar huwal alamat alamat tanda-tanda. Paham ya? Allati takunu al-tariq. Eh? Menara itu kan tanda-tanda yang biasanya ada di atas jalan untuk menunjukkan penunjuk arah gitu loh ya istilahnya. Orang mau ke Sleman atau ke Bantul ada tandanya misalkan. Itu namanya manar. Terkadang menara-menara dijadikan apa? Untuk apa? Untuk patokan juga. Oh, itu de depan menara atau belakang menara. Paham ya? Itu maksudnya alamat secara bahasa dan alamat tanda. Nah, barakallahu fikum seperti itu yastadillu biha as-salik yang orang menempuh perjalanan berdalilkan dengan tanda tadi itu ya enggak kalau antum misalkan dari Surabaya mau ke Jogja belum tahu belum hafal biasanya menggunakan apa semacam tanda-tanda pelang-pelang yang ada paham ya itu secara bahasa masuk dalam kategori manar alamah tanda karena orang kalau oh kalau Jogja berarti ke barat ke barat misalkan eh? nah kalau misalkan ke Surabaya berarti ke timur ke timur itu tanda-tanda itu orang berjalan menggunakan dengannya secara bahasa seperti itu Nah, barakallahu fikum. Jadi berjalan di atas apa? Di atas enam jalan-jalan mereka dan prinsip-prinsip mereka. Seperti itu. Ikhwan fillah azza wajallakumullah. Berikutnya kata Imam Ibnu Qudamah lanjutannya, "Wa hudirna al-muhdatsati wa ukhbirna annaha dhalalat." Dan kita diperingatkan dari perkara-perkara muhdatsah, perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Wa ukhbirna dan kita dikabarkan annaha dhalalat bahwasanya perkara-perkara yang baru itu adalah kesesatan wa kullu bid'atin dhalalah nam iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar artinya apa Hati-hati kalian dan tinggalkanlah perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu dalilnya. Bahwasanya kita diperintahkan untuk apa tadi? Untuk menjauhi yang namanya al-muhdatsat dan kita dikabarkan bahwasanya muhdatsat perkara-perkara baru dalam agama adalah dalalat kesesatan. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, syarah atau catatan kaki nomor 51 itu syarahnya, hudirna minal muhdatsati kita diperingatkan dari perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Wadzalika biqaulir Rasul. Yang demikian itu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairal hadithi kitabullah." Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jadikan patokan kita dalam sehari-hari. Jangan sampai kita terluput dari hadis ini. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk petunjuk siapa? petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahum. Jadi kalau ada perselisihan, perbedaan pendapat, silang pendapat di antara para ulama, antum jangan milih yang mudahnya. Paham ya? Ketika ada perselisihan, ada khilafiyat, bukan berarti antum ditunjukkan untuk milih yang mudah bukan. Carilah yang rajih, carilah yang kuat, yang sesuai dengan dalil walaupun berat. Gitu caranya. Kalau kita diperintahkan milih seenak kita ya banyak orang yang milih yang mudah. Paham ya? Nah, contohnya apa tadi yang sudah kita lewati dalam kitab usul fikih tadi pagi itu? Contohnya istihad sebagian para sahabat mengenai apa? Mengenai diperbolehkan mengurangi apa jenggot kalau sudah tergenggam. Ini. kan? Nah, selebihnya ini boleh dikurangi, dipangkas, dirapikan katanya. Itu istihadnya Ibnu Umar, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, tapi berseberangan dengan apa? berseberangan dengan ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masih sehat nalurinya, logikanya, secara dalil barakallahu fikum, fitrahnya masih suci, itu dia akan mengedepankan ucapan Rasulullah atau ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini tadi ingatnya. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah petunjuk Rasulullah, panjangkan jenggotnya, enggak perlu dikurangi. Adapun istihad Ibn Umar istihad yang tidak benar. Karena istihad ada dua, istihad yang benar dan istihad yang tidak benar. Kalau istihad seorang alim, dia ahli istihad, kok keliru dapat satu pahala. Kalau benar mendapatkan dua pahala, pahala karena mencatatkan kebenaran dan pahala karena istihadnya. Berupaya, seripaya, mengumpulkan dalilnya, beristinbat tapi keliru juga pendapatnya. Paham ya? Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang bukan ahli istihad, ketika melihat suatu perselisihan, berbeda pendapat, silang pendapat, pilih yang rojih. Pilihlah yang rojih, pendapat yang kuat, yang sudah dikuat oleh para ulama, diiringi dengan dalil. Ingat-ingat ya, yang diiringi dengan dalil. Jadi, berkaitan masalah jenggot tadi itu, nggak perlu antum rapikan. Kalaupun makna dirapikan, bukan berarti mengurangi. Merapikan dengan sisir. Disisir. Paham ya? Nah, bukan dipotong, bukan dicukur. Nah, kalau bagian sini termasuk jenggot bukan ya? Misalkan sini. Kita katakan yang sini, anak pernah tanya langsung saat itu ya para kalau fikum. Nam, Bagian sini termasuk. Jadi jangan dicukur ini kalau enggak mengganggu. Paham ya? Di sini ada tulang sini ya. Tulang apa namanya ini? Pelipis bukan? Pelipis ya? Apa namanya ini? Ada tulang di sini. Inilah batasnya. Dari sini ke bawah upayakan jangan dicukur, dihabisin atau dibersihkan. Paham ya? Tapi dari sini ke atas silakan. Nah, ini batasannya ya. Nah, kalau tidak salah disebut kita pikir juga, cuman nah barakallahu fiqhim itu untuk apa? Gambaran global. Jadi bagian-bagian sini kayak gini, ini jangan dicukur. Paham ya? Nah, barakallahu fiqhim biarkan tumbuh selama tidak mengganggu. Ayo, kalau satu genggam bagaimana? Ya biarkan panjang pun enggak masalah. Nah, barakallahu fiqhim Jadi jangan antum tertipu dengan apa? Nah, barakallahu fiqhim yang mungkin mengaku ahlu sunnah, sunni salafi, masya Allah. Paham ya? Dakwah sana kemari tapi jenggotnya segi empat. Masya Allah, dirapikan sama dia. Allah mustahil mungkin antum juga pernah tahu atau apa di jalan-jalan yang ada itu ya mungkin ya segi empat ada yang dibikin apa intinya dirapikan itu istihatnya Ibn Umar kenapa nggak mengambil pendapat Rasulullah gitu loh ini kan sahabat lah ini kan Rasulullah Karena itu caranya sahabat sama Rasulullah lebih tinggi mana gitu loh lebih tinggi Rasulullah SAW kita nggak meremehkan sahabat sahabat dia mendapatkan istihatnya. tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya lebih apa? Mengedepankan hadis tadi itu. Wa khairul huda huda Rasulullah SAW sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Itu penting sekali ya, jangan sampai nah kita berdalilkan dengan apa? istihad yang keliru kemudian kita nah membuang sabda Rasulullah SAW. wa ala alihi wasallam. Wa umuri muhdathatuhah dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama yang dibikin-bikin. Wa kullu muhdatsatin bid'ah dan setiap perkara yang baru dalam agama itulah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan setiap perkara bid'ah itu adalah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan wa kullu dalalatin finnar dan setiap kesesatan itu berada di api neraka. Ini kalau maktub pada sebelumnya semuanya bacanya apa? Khairah syarra kulla. Jadi wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam api neraka. Yang dalam api neraka itu kesesatannya atau orangnya? Setannya? Eh? Atau orangnya juga? Otomatis karena nggak mungkin ada kesesatan tanpa ada yang melakukan. Paham ya? Jangan tertipu dengan Subhatnya orang-orang apa? Orang-orang hizbiyun atau lebih bid'ah dalal kata mereka, itu lihat baik-baik hadisnya itu. Yang masuk ke neraka orangnya atau kesesatannya? Oh iya juga ya. Kesesatannya masuk dalam neraka orangnya nggak dimasukkan itu. Kita katakan apa? Kesesatan itu nggak mungkin terjadi kecuali ada pelakunya gitu loh. Paham ya? Masa tiba-tiba ada kesesatan? Kotoran onta itu nggak mungkin ada kecuali ada ontanya kan itu. Secara logika kan seperti itu secara logikanya ya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Enggak mungkin kesesatan itu ada kecuali ada pelakunya. Otomatis pelakunya itu juga masuk karena dia yang bikin kesesatan. Hakadha hadaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan nam kita semuanya dari perkara-perkara bid'ah tersebut. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya diperintahkan untuk senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah dan meniti jejaknya generasi para salaf tidak otodidak dalam memahami Al-Qur'an Sunnah. Karena Al-Qur'an Sunnah kalau kita pahami secara per individu otodidak tanpa ada yang mandu, tanpa ada yang mengarahkan dari para ulama, nah, dari kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari kalangan para salaf tentunya sangat berbahaya sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai terlepas ya suatu pedoman, suatu kaedah yaitu apa? Al-istiqamah 'alal kitab sunnah ala au fi bahmi fahmi salafil ummah. Paham ya? Harus ada lafaz bi fahmi salafil ummah. Jadi istiqomahnya itu di atas Al-Qur'an Sunnah tapi dengan pemahaman siapa? Pemahamannya para salaf, bukan pemahaman per individu. Kalau pemahaman per individu, banyak terkadang hadis yang sahih atau ayat dari Al-Qur'an mereka gunakan menguatkan apa? hawa nafsu mereka. Nasallahu assalamualaikum. afiyah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.